Sinar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-14 ini menampilkan Ari Sudiro sebagai Kuarta, Lanti sebagai Laksmi, Agus sebagai Kitarmat, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Iren sebagai Sang Dewi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Kitarmat dan Laksmi yang melakukan perjalanan ke desa Kendang. Setelah menelusuri jalan setapak, akhirnya keduanya sampai di tempat yang dituju, yaitu Pondok Kewarta. Kewarta pagi itu nampak baru saja keluar dari pondok. Ia nampak sempat terkejut ketika melihat datangnya dua orang yang telah dikenalnya. Eh, Bapak, Laksmi. Kakang. Oh, kenapa Bapak dan Laksmi bisa datang kemari? Apa yang telah terjadi, Pak? Ki Kempang telah mengganggu ketentraman kami. Laksmi sempat dibawa oleh orang-orangnya Ki Kempang. Keparat. Kenapa manusia itu semakin merajalela saja? Hm. Ayolah, Pak. Masuk dulu ke dalam. Ayo, Laksmi. Iya, Kakak. Laksmi dan Kitarmat pun segera melangkah mengikuti Kuwarta masuk ke dalam pondok. Keduanya sekarang berada di ruangan bilik depan. Kitarmat kemudian segera menceritakan apa yang telah terjadi terhadap dirinya dan tentang pertemuannya dengan Anting Mulan. Jadi Bapak pun telah ditolong oleh Nyai Wulan. Iya, tanpa bantuan dia. Entahlah apa jadinya keadaan Bapak dan Laksmi. Papa tidak menyangka kalau dia seorang wanita yang hebat. Kuarta, sepertinya kau pun sudah mengenalnya. Iya, Pak. Saya memang sudah mengenalnya. Dia juga telah menolong saya ketika saya tersesat di daerah terlarang itu. Oh, benar-benar wanita yang berbudi Antimulan itu. Ya, semoga saja Sang Yang Maha Agung menunjuk dia untuk menyelamatkan desa kita dari tangan jahat Ki Kempang. Ya, untuk sementara ini, Bapak dan Laksmi tinggal saja dulu di sini. Desa ini cukup aman dari tangan-tangan jahat macam Ki Gempang. Iya, Bapak pikir juga begitu. Ya, kalau bisa, sebaiknya kita tidak perlu kembali ke desa Tamyang. Lebih baik kita mendirikan pondok di sini saja. Untuk apa kita kembali ke desa kalau akhirnya kita tekanan batin? Kalau memang Bapak merasa senang tinggal di desa ini. Ya, Tinggallah. Tanah milik paman saya cukup luas. Bapak bisa mendirikan pondok di sekitar sini. Bapak juga masih mempunyai saudara di desa ini, uh, Nak Kuarta. Tapi dia tinggal di perbatasan sana. Oh iya, ngomong-ngomong, kemana pamanmu? Paman sedang pergi. Ia pergi ke desa Pantu. Paman jarang pulang kalau dagangannya belum habis. Bapak dan Laksmi mungkin sangat letih. Sebaiknya istirahat saja dulu ruangan bilik ini kosong. Kalian bisa memakainya untuk istirahat. Iya, anak Warta. Pagi itu juga, keduanya istirahat di pondok pamannya Kuarta. Perlahan matahari menapak, memayungi awan-awan putih yang berarak pergi. Setelah Laksmi merasa tubuhnya telah pulih kembali dari rasa letih, ia pun keluar dari ruangan bilik depan, kemudian menghampiri Kuarta yang kebetulan ada di halaman depan. Ah, uh, kau sudah bangun, Laksmi? Apakah kau sudah tidak merasa letih? <sighs> tubuhku sudah agak enakan, Kakang. Syukurlah. Ayo duduk di sini. Kebetulan aku sudah menyiapkan air jahe hangat. Iya, terima kasih, Kakang. Uh, kulihat wajahmu sejak tadi pagi murung saja. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang mengganjal pikiranmu? Bicaralah. Aku tidak ingin melihat kau diam terus seperti ini. Aku malu mengatakannya, kakak. Aku khawatir kakak akan membenciku. Oh, aneh sekali bicaramu, Laksmi. Sejak kapan aku membencimu? Apakah karena kepergianku itu kau menganggapku bahwa aku tidak mencintaimu lagi? Tidak, Laksmi. Aku pergi karena membawa rencana yang panjang Aku sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kekuasaan Ki Gempa. Jangan, Kakang. Aku tidak mau Kakang terlibat permusuhan dengan Ki Gempa. Mereka orang-orang yang kejam dan juga mempunyai kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh orang-orang seperti kita. Siapa bilang aku tidak mampu melawan dia? Kalau dia mempunyai orang-orang yang banyak, begitu juga aku. Baiklah, untuk sementara kita lupakan masalah orang itu. Sekarang aku ingin tahu apa yang menyebabkan kau termenung seperti ini? Bicaralah. Kau tidak perlu takut atau atau malu terhadapku. Aku bukan siapa-siapa. Aku kekasihmu, Laksmi. Tapi apakah Kakang tidak akan kecewa terhadapku? Kakang, aku aku telah dianiaya oleh Ki Oh, mak maksudmu? Aku, aku telah dinodai Ki Kempang, Kakang. Bagaikan dihantam sebuah petir, Kuarta terkejut sekali mendengar penjelasan Laksmi. Perlahan ia menarik nafas panjang, ditatapnya dalam-dalam wajah Laksmi yang tertunduk itu. Oh, Laksmi. <laughs> Kakak, maafkan aku, Kakak. Semua ini terjadi bukan atas kemauanku. Aku sekarang sudah tidak menjadi perempuan yang berguna lagi bagi Kakak. Aku sekarang hanyalah seonggok sampah yang siap kakang tendang. Tidak, tidak Laksmi. Sekalipun sekarang kau sudah tidak suci lagi, aku masih tetap mencintaimu. Rasa cintaku tidak bisa diukur oleh apapun. Tapi aku telah kotor, Kakang. Aku malu, Kakang. Kau tidak perlu malu terhadapku. Kau masih tetap suci di mataku. Bagaimanapun keadaanmu, aku tidak ingin kehilanganmu, Laksmi. Keparat. Keparat sekali kau gempang. Aku akan menuntut balas atas kekotoranmu ini. Aku tidak senang kau mencelakai kasihku. Kau pikir Kuarta takut menghadapimu? Tidak. Aku tidak akan takut. Tunggulah nanti saatnya gempa. Kakang, aku tidak mau kau melawan dia. Kau tak akan mampu, kakang. Dia mempunyai banyak anak buah. Aku tidak ingin kehilangan kau, kakang. Aku tak akan kalah, Laksmi. Aku juga mempunyai banyak teman-teman. Mereka mau membantuku untuk menyerbu. Tapi aku tidak mau Kakang ikut terlibat. Aku takut kehilanganmu, Kakang. Sudahlah. Kau tidak perlu mengkhawatirkan aku. Hapuskan air matamu. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Aku lebih suka kau tersenyum. Kakang, Kakang masih mencintaiku dengan setulus hati Kakang. Iya, cintaku masih murni. Sampai kapanpun aku tetap mencintaimu. Laksmi. Kakak. Laksmi merangkul erat tubuh kekasihnya. Ia sekarang benar-benar merasa lega karena mendengar pengakuan yang tulus dari Kuartan. matahari kembali bergulir menapaki langit barat. Cahayanya kelihatan mulai pudar dan sebentar kemudian tenggelam dalam mega-mega hitam. Jauh di atas sana, rembulan telah berdiri dengan anggunnya. Cahayanya nampak memantul di laut pantai. Malam itu, Anting Wulan yang berniat untuk bertemu kembali dengan Nyi Kidul, sekarang ia sudah berada di atas sebuah batu besar. harus bersemedi kembali. Mudah-mudahan sekarang aku bisa bertemu Sang Dewi. Pantai ini kelihatan tenang. Suasananya pun tidak seperti kemarin. Setelah menatap sebentar ke arah gua karang, perlahan Anting Wulan menghempaskan pantatnya di batu karang. Kemudian ia segera bersila untuk memulai bersemedi. Perlahan matanya dipejamkan dan setelah itu ia mulai membaca kalimat-kalimat mantra. Sang Dewi, dengarlah suaraku ini. Aku Anting Bulan ingin bertemu denganmu. Izinkanlah aku menghadapmu. Sambil terus memanggil-manggil nama Sang Dewi dengan lirih, tiba-tiba saja dari dalam laut muncullah empat orang wanita berpakaian indah sambil menggenggam tombak. Empat orang wanita itu pun segera menghampiri anting bulan yang masih dalam keadaan semedi. Bangunlah, anting bulan. Bukalah matamu. Sang Dewi sudah menunggumu di sana. Oh, benarkah? Terima kasih pengawal. Silahkan. Iya. Dengan diiringi empat orang pengawal pribadi Sang Dewi, Anting Wulan melangkah ke arah pantai. Kaki Anting Wulan tidak tenggelam sama sekali ke dalam air laut, Begitu juga dengan empat orang pengawal ini, dan sebentar kemudian tubuh mereka pun lenyap di balik gulungan ombak. Di dalam gua karang, di mana Nyi Kidul atau Sang Dewi berada. Malam itu, Sang Dewi nampak tengah duduk dengan tenangnya di atas bongkahan batu yang dilapisi sebuah permadani halus. Di sekeliling Sang Dewi duduk beberapa orang pengawal wanita dengan tenangnya. Empat orang pengawal Sang Dewi yang tadi membawa anting wulan segera muncul dari pintu gua. Mereka semua menghaturkan sembah sebelum berbicara. Ampun Sang Dewi, anting bulan sudah berada di sini. Suruh dia masuk. Baik, Sang Dewi. Hamba datang menghadap Sang Dewi. Antin Wulan, sudah lama juga kau tidak berkunjung ke tempatku ini. Kenapa baru sekarang kau ingin bertemu denganku? Ah, maafkan hamba Sang Dewi. Hamba ngaku bersalah. Bukan maksud hamba hanya ada perlunya saja menghadap Sang Dewi, tetapi hamba memang membutuhkan pertolongan Sang Dewi. Sebenarnya, kau sudah terlalu banyak bersalah, Anting Bulan. Kau telah mengingkari janjimu sendiri. Padahal aku sudah mengatakan, kau tidak boleh meninggalkan Mataram. Karena kau kutugaskan untuk menjadi Mahawira di sana. Tetapi apa? Kau tetap meninggalkan Mataram juga. Hamba mohon maaf, Sang Dewi. Hamba hanya sekedar manusia biasa yang belum bisa mengendalikan perasaan. Batin hamba benar-benar sedang terguncang, Sang Dewi. Ya, kalau saja waktu itu Nenek Ranggis tidak menguasai jiwa hamba, mungkin hamba pun tidak akan meninggalkan Mataram. Baiklah, sekarang ada maksud apa kau datang kemari? Hamba mohon bantuan Sang Dewi. Anak hamba telah diculik oleh Nenek Ranggis yang menguasai hati bekas murid hamba. Tolonglah hamba, Sang Dewi. Nenek Ranggis mempunyai kepandian yang cukup tinggi. Ilmunya adalah ilmu siluman yang jahat. Aku tidak bisa membantumu, Anting Wulan. Kecuali aku hanya memberikan ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir. Huh. Ya, dengan mempelajari ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir, aku rasa kau akan mampu melawan nenek Ranggis itu. Kau harus bisa mendapatkan anakmu dengan tanganmu sendiri, Anting Wulan. Baik, Sang Dewi. Hamba akan mempelajari ajian itu dengan penuh kesungguhan. Bagus. Kalau begitu, sekarang kau istirahatlah dulu sambil mempersiapkan kondisimu. Besok kau sudah bisa mulai mempelajari ajian itu. Baik, Sang Dewi. Akhirnya aku bisa bertemu dengan Sang Dewi. Aku akan mempelajari ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir dengan sungguh-sungguh. Lastri memang harus segera dihajar dan nenek Ranggis tidak boleh lagi bersemayam di dalam tubuhnya. Oh, kalian anakku. Bersabarlah, Konak. Ibu pasti akan menolongmu. Pada keesokan malam harinya, Anting Wulan dan Sang Dewi pun telah berada di bibir gua karang. Sang Dewi nampak akan segera menurunkan ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir. Anting Wulan, sebelum aku menurunkan ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir, aku juga mau lihat bagaimana ajian Banyu Cakrabuana yang telah kau kuasai itu. Apakah ajian itu masih berada di dalam tubuhmu? Nah, sekarang perlihatkanlah jurus-jurus itu padaku. Baik, Sang Dewi. Anting Wulan kemudian segera memasang kuda-kuda. Dan setelah itu ia mulai menarik nafas. Pada saat selanjutnya, ia pun segera memainkan jurus-jurus dahsyat itu. saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.